Yang terambil dari al-kitab was sunnah. Poin yang kedua, kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Qawaidul Arba' disebutkan empat kaidah di sini adalah untuk supaya lebih mudah memahami di dalam memahami at-tauhid dan juga mengenal asyirk dan poin berikutnya telah disebutkan rahimahullah di dalam kitab ini empat kaidah naam dan beliau akan memulai ucapannya qala al muallif qala al muallif as'alullah al karim Rabb al arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah Beliau memulai dengan menyebutkan beberapa kalimat. As'alullah karim kami memohon kepada Allah Ta'ala yang maha mulia Rabba al-arshil azim yaitu Rabb pemilik pencipta ars yang agung beliau menyebutkan muqaddimah dengan menyebutkan al-asma al-husna. Memohon kepada Allah taala dengan menyebutkan nama-nama Allah yang baik. Maka kemudian isi doa beliau isi doa beliau di dalam kitab ini yang pertama ayatawallaka fid dunya fil akhirah isi doa yang beliau panjatkan sebelum menyebutkan kaidah-kaidah yang empat beliau mendoakan kepada orang yang membaca kitabnya orang yang mendengarkan kitab yang beliau tulis dari orang yang membacakannya yang pertama ayyatawallaka fid dunya wal akhirah Doa yang beliau sebutkan semoga Allah taala yatawallaka menjadi pelindung bagi Anda. Semoga Allah taala selalu menjadikan Allah sebagai pelindung dirimu di dunia wal akhirah. Didoakan agar Allah taala selalu menjadi pelindung, pembela bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Doa yang kedua. Wa yaj'alaka mubarakan ainama kunta. Doa yang kedua. Dan semoga Allah taala menjadikan Anda mubarakan orang yang diberikan barokah. Ainama kunta dimanapun anda berada di sini muallif mendoakan keberkahan. Wa yaj'alaka mubarakan. Semoga Allah menjadikan Anda orang yang selalu diberkahi dimanapun Anda berada. Nah, setelah beliau doakan dua poin, selanjutnya doa yang terakhir sebelum menyampaikan ilmu yang akan disebutkan kaidah-kaidah penting beliau pun mendoakan kepada kita wa ayyaja'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza betuliya sabar wa idza adnaba istaghfar poin yang ketiga isi doa beliau semoga Allah menjadikan anda termasuk orang yang apabila diberi bersyukur. Semoga Allah menjadikan anda termasuk golongan orang yang apabila diberi bersyukur. Wa idab tulia sabar apabila diuji bersabar. Wa idha adnaba istaghfara dan apabila berbuat dosa segera beristighfar. Beliau sebutkan tiga kandungan daripada perkara-perkara yang termasuk bagian dari keimanan dan sifat orang mukmin. Apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, apabila berbuat dosa beristighfar. Dan kata Syekh, fa inna ulai tsalatsa unwanus sa'adah fa'inaha ula'i salasa unwanu sa'ada maka tiga perkara tadi tiga orang yang memiliki tiga perkara tadi maka tiga perkara yang ada pada orang mukmin tadi unwanu sa'ada merupakan tanda kebahagiaan tiga perkara tadi kalau ada pada diri seorang mukmin itu merupakan unwanus sa'adah tanda-tanda kebahagiaan ini uh, eh, mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah kandungan mukaddimah yang pertama Syekh memulai kitabnya dengan doa as'alullah as'alullah al-azim As'alullah al-karim Rabbal arshil adim Kata Syekh Saleh Fauzan Waqad taqaddama bihadihil qawaid al-arba' muqaddimatin azimah fiha ad-du'a Syekh Al-Islam memulai kitab Qawaidul Arba' dengan pendahuluan yang agung apa itu ad-du'a doa yang mengandung unsur doa yang disebutkan oleh Syekh adalah untuk litolabatil ilm bagi para penuntut ilmu. Ya. Dan disebutkan doa di sini merupakan kata Syekh Saleh Fauzan Syekh memulai kitabnya dengan doa. Yang pertama kata Syekh Saleh Fauzan sebagai tanbih. Sebagai tanbih. Apa tanbih? perhatian. Seorang guru sebelum menyampaikan ilmu mengingatkan mengingatkan kepada orang yang dicintai tanbih dan tanbih yang disebutkan oleh beliau adalah dimulai dengan doa sebagai peringatan betapa pentingnya seorang hamba selalu berdoa seorang guru menyampaikan ilmu kepada muridnya dimulai dengan doa harapannya hidayatul bayan hidayatul irsyad akan masuk ke hatinya karena memang doa adalah pintu pintu dari segala kebaikan seorang guru seorang syekh seorang ustadz pasti menginginkan muridnya lebih baik dari dirinya ibaratkan orang tua dia ingin anaknya lebih baik kalaupun dia sudah terlihat baik dia tidak ingin anaknya tidak baik justru dia berharap anaknya jauh lebih baik itulah setiap orang yang menginginkan kebaikan pada dirinya kalau ada seorang guru seorang syekh memiliki murid potensi dia ya Lalu karena khawatir nanti kalau potensi akan menyingkirkan posisinya. Akhirnya apa? Dia berniat jelek. Tidak mendoakan kebaikan. Tidak seperti itu adab seorang syekh kepada muridnya. Justru berharap agar orang yang mendengarkan ilmu bisa mengambil faidahnya kalau bisa mereka lebih baik dari kita Inilah tanbih peringatan. Yang kedua disebutkan doa oleh Syekh rahimahullah di sini ya. Ini merupakan perkara yang menunjukkan mabni ar-rahmah at-tanbih sebagai peringatan bahwa apa yang akan disampaikan ini menunjukkan mabniun mabniud dakwah ar-rahmah disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Syekh Abdul Wahab menyebutkan doa di mukadimah kitabnya Naam maka ini sebagai bentuk ala anna mabniyal ilm wa mabniud dakwah ar-rahmah wat tarahum bahwa pondasi bangunan ilmu dan dakwah adalah kasih sayang sebagai bentuk kasih sayang. Nah, ini disebutkan oleh beliau beberapa doa seperti yang antum sebutkan tadi. Hmm. Nah, yang kedua kata saya Soleh Fauzan, hadhihi muqaddimatun adimatun fiha doa من الشيخ لطالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق inilah doa yang agung yang disebut oleh Syekh rahimahullah bagi orang yang ingin mempelajari akidahnya yang ingin mencari kebenaran wa yuridu bidzalik tajannubat dhalal wasyirka dan ingin menjauhi kesesatan dan kesyirikan fa innahu hariyun bi an yatawallahu Allah wal akhirah maka sepantasnya orang tersebut selalu mendapatkan perlindungan pembelaan dari Allah taala di dunia wal akhirah nah ini kandungan doa yang disebut oleh Syekh kandungan yang kedua tadi sebagai bentuk rahmah di samping sebagai tanbih peringatan dari seorang syekh kepada muridnya juga poin yang kedua sebagai bentuk rahmah betapa sayangnya syekh seorang guru kepada muridnya karena dakwah ilmu itu dibangun di atas rahmah kalau seorang syekh bersikap kaku keras terhadap muridnya akan lari makanya Nabi diingatkan oleh Allah Ta'ala fabima rahmatin minallah lintalahum maka dengan sebab rahmatnya Allah engkau Muhammad bersikap lembut kepada mereka kelembutan syekh kepada muridnya didoakan doa yang mengandung kasih sayang doa yang mengandung harapan agar orang yang didakwai menerima apa yang akan diberikan. Nah, selanjutnya kandungan doa yang pertama, kandungan doa yang beliau panjatkan apa tadi? Ayyajalaka ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Apa kandungan makna doa ini? Ayatawallaka fid dunya wal akhirah. asy rahimahul hafizahullah sesoleh Fauzan menyebutkan makna daripada an yatawallaka fid dunya wal akhirah artinya artinya fa innahu semoga Allah taala memberikan perlindungan pembelaan hidayah di dunia dan akhirat iya fa idza tawallahu Allah fid dunya wal akhirah sebab jika anda orang yang dibela dilindungi diberi hidayah oleh Allah di dunia wal akhirah fainahu la sabila ilal makarih maka tidak akan ada jalan menuju perkara yang dimurkai oleh Allah wa antasila ilaih dan akan sampai kepada Allah la fid dinihi wa la fid dunia kalau orang tersebut tidak dapat hidayah tidak akan sampai kebaikan dunia dan akhiratnya oleh karena itulah Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 257 257 Allah adalah pembela pelindung pemberi hidayah petunjuk atas orang-orang mukmin dalam surat Al-Baqarah Allahu waliyul ladina amanu Allah itu adalah wali bagi orang yang beriman Allah itu walinya Allah itu walinya orang-orang yang beriman yukhrijunahum yukhrijuhum minal dhulumat ila nur Allah keluarkan orang mukmin dari kegelapan menuju cahaya Kegelapan yang dimaksud adalah kekufuran, kesyirikan, kesesatan menuju cahaya hidayah, cahaya ilmu. Itu orang mukmin. Waladina kafaru dan orang-orang kafir aulia uhumut tohut. Pembela pelindungnya adalah seton. Tohut. Tohut adalah kullu ma'ubida min dunillah yang disembah dari selain Allah. Iya. Jadi lihat para mukmin dibela, dilindungi oleh Allah taala. Apa bentuk perlindungan dan pembelaan Allah? Di sini fa idza Allah, akhrajaka minaz zulumat. Di antara bentuk perlindungan, penjagaan, pemberi hidayah ialah Allah berikan kepada Anda dikeluarkan dari kegelapan yang dimaksud kegelapan dalam ayat dulubat asyirki wal kufri wasyukuk wal ilhad dikeluarkan dari jurang kesyirikan antum tahu yang terjatuh ke dalam jurang kesyirikan mati tidak bertobat kekal dalam neraka atau dalam jurang kekufuran Antum tahu kekufuran adalah tempatnya di dalam neraka. Iya. Yang ketiga asyukuk kebimbangan dientaskan dari keragu-raguan. Ragu itu penyakit. Fi qulubihim marad. Di hati mereka, maksudnya mereka orang munafik, itu dah penyakit. Kata Ibnu Abbas, Marad di situ adalah asyak waraib. keragu raguan dan kebimbangan. Orang itu ragu, bimbang, tidak yakin. Itu penyakit. Nah, kalau Anda dijaga oleh Allah, penyakit ini hilang. Orang kalau sudah terjangkit ragu, bimbang, ya, itu menyengsarakan dia dan menyengsarakan orang yang mengikuti ya entah dalam masalah ibadah setan dalam talbisu iblis itu masuk mengganggu orang yang musolat, dibikin was-was begitu sudah baca istiftah setan membisiki kamu tadi sudah wudhu belum ini balik lagi padahal dia imam sholat Jamah kacau Kacau. Ini ada apa Pak Imam? Saya tadi ragu. Bayangkan. Wudhu lagi, takbiratul ikhram lagi. Baru tangan jatuh di atas dada, setan bisikin lagi, belum pas tangannya. Oh, dipatarkan lagi. Ini orang was-was. Mengganggu jamaah. Iya. Apalagi keraguan raguannya kalau didakwahkan bahaya ini maka ahlul bid'ah ahlul dolal yang mereka ragu dengan prinsipnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membahayakan berbicaranya itu membahayakan maka berhati-hati di setiap orang-orang yang mereka ragu dengan manhaj dan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iya. membikin orang itu berpenyakit. Lama-lama apa? Sunnah yang sudah kokoh di hatinya jadi ragu. Menampakkan sunnah aja takut. Minder, malu. Iya. Kenapa? Ada keraguan di hatinya. Iya. Ini penyakit. Maka saya mendoakan semoga Anda dilindungi oleh Allah diberikan oleh Allah Ta'ala penjagaan dihilangkan kekufuran, kesyirikan, keragu-raguan wal ilhad dan penyimpangan. Ila nuril iman wal ilmi nafi' wal amali salih. Dibimbing menuju iman. Cahaya iman, cahaya ilmu yang bermanfaat dan cahaya amal soleh. Oleh karena itulah dalam surat Muhammad ayat 11 dalam surat Muhammad ayat 11 dalika bi annallaha dan demikian itu bahwasanya Allah maulallazina amanu pelindung pembela orang yang beriman wa annal kafirina la maulalahum bahwa orang kafir tidak ada pembela bagi mereka Muhammad ayat 11 yang demikian itu bahwa Allah pembela menjaga pelindung orang-orang yang beriman dan orang kafir tidak ada yang membela dan melindungi lihat lalu bagaimana supaya anda dibela dilindungi dicintai oleh Allah dalam hadis kudsi hadis kudsi dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi siapa yang memusuhi waliku orang yang dicintai oleh Allah dibela dilindungi oleh Allah kok antum musuhi hmm. maka kata Nabi faqad adantuhu bil harbi Allah mengumumkan peperangan ya jadi orang mukmin waliullah itu dibela langsung oleh Allah sekuat apapun wali-wali seton kalah ini otomatis waliullah dibela oleh Allah namun bagaimana supaya mendapatkan kecintaan Allah wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku mima ahabba ilayya mima dengan sesuatu yang ahabbu ilayya yang lebih aku cintai mendekatkan diri dengan ahabbu ilayya sesuatu yang lebih aku cintai apa itu mimma iftaratuhu alaih sesuatu yang difardukan ya segala bentuk perintah yang hukumnya fardu dia kerjakan ya. wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah demikian pula hambaku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan perkara yang nafilah tambahan sehingga aku pun mencintainya ya kalau Allah taala sudah mencintainya fakuntu sam'uhu aladias maubih. aku pendengarannya yang dia mendengar maksudnya kata Syekh Utsaimin dia yusaddiduhu akan diarahkan pendengarannya fima yardallah mendengar hal yang diridhai oleh Allah telinganya dijaga dijaga hanya mau mendengar hal-hal yang diridhoi oleh Allah ya oh ini ada taklim tapi isinya bid'ah hatinya tidak digerakkan oleh Allah hatinya dijaga oleh Allah telinganya tidak mau dengerin ya ini orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah menjaga sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dibela antum tapi kalau antum telinganya malah seneng dengerin yang tidak diridhoi Allah tanyakan saya ini dilindungi tidak sama Allah ya tanyakan pada diri kita jangan-jangan Allah sudah membiarkan saya menyimpang ini takut ya tapi kalau kita mendengar sesuatu yang jelek tidak suka walaupun naik angkot misalnya tiba-tiba supirnya nyetel lagu hmm, Roma Irama misalnya Wah. itu tidak nyetrum lagi sudah <laughs> sudah tidak nyetrum telinganya malah kepinginnya tak nyuwun sewu banget ketatin irin tapi apa kewuh ya, ya. <laughs> Kalaupun pakai, tidak masuk ke telinga. Ya Allah, itu. Iya, tidak masuk ke telinga. Tidak kemudian malah kepalanya manggut-manggut. Ah, <laughs> ini sudah menikmati namanya. Anda namanya tidak dijaga oleh Allah. Lihat. Ya. Perhatikan. Pendengarannya diluluskan oleh Allah. Mendengar yang diridhoi atau mafihi salah wal khair ataupun mendengar yang mengandung kebaikan ya itu namanya orang yang dibimbing oleh Allah waliullah bukan waliullah kalau dakwahnya pakai gendingan <laughs> itu waliullah musik itu ya hmm. waliullah justru pendengarannya dijaga dari yang haram iya wa sam'uhu wa basaruhu alladhi yubsiru bihi penglihatannya yang dia melihat ya artinya apa sama dia melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah wa yaduhu alladhi yabtishu bihi aku tangannya yang dia menggenggam maksudnya dia gunakan tangan untuk melakukan hal yang diridhoi oleh Allah warijluhu lati yamshi biha dan kakinya yang dia melangkah maksudnya langkah kakinya dibimbing oleh Allah kakinya terbimbing iya tidak asal jalan kemana saya mau duduk di majelis ilmu kakinya dibimbing oleh Allah oh jangan ke sana ke sini saja jangan ke sana ke sini saja kebaikan itu orang yang dicintai oleh Allah maka orang yang dicintai oleh Allah sungguh lain sa'alani la u'tiyana kalau dia minta saya kasih kalau dia minta dikasih ya kalau dia lain ista'adani ista'adzani la kalau dia mohon dilindungi Allah lindungi insyaallah dia baca dikir pagi dan sore sesuai dengan sunnahnya Masya Allah zikir pagi sore dia jaga di atas ikhlas maka luar biasa penjagaan Allah untuk anda Setan tidak berani mendekati anda Setan tidak berani mendekati anda lantaran anda berjalan di atas bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam zikir pagi sore bukan itu pembelaan yang luar biasa tapi lihat Orang yang mereka tidak dilindungi oleh Allah justru meminta perlindungan kepada dedemit leluhur. Pring petungnya hilang malah puyeng. Aduh, selamat dah saya ini. Lihat. pelindung diri kepada barang yang mati yang tidak bisa menghidupkan. Antum watawakal 'alal hayyil ladzi yamut. Tawakalnya kepada zat yang hidup tidak pernah mati. Itulah doa Syekh agar kita dilindungi, dijaga, dibela oleh Allah. Allah tawalakallah ayatihi wa taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah. Tentu Syekh akan menyebutkan macam-macam wilayah pembelaan Allah hidayah yang Allah berikan hidayah itu kata ulama ada empat macam ada jenis hidayah yang bersifat amah umum hidayah yang bersifat apa umum umum maksudnya apa seluruh makhluk diberi oleh Allah hidayah contoh di dalam surat سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى dalam ayat والذي قدر فهدى dan Allah yang telah telah apa? qaddara menakdirkan menakdirkan makhluk ada binatang jenis dengan bermacam jenisnya itu fahada diberi hidayah hmm. itulah hidayah umum mencakup binatang diberi hidayah ya. ketika Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun Fir'aun tanya Faman robuku, maya Musa kalau kamu tidak yakin saya Fir'aun sebagai Tuhanmu, faman rabbukuma Maya Musa, Tuhanmu Sopo Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in sumahada. Apa kata Musa? Rabbuna, Rabb kami, Rabb yang saya sembah, alladzi a'ta kulla syai' yang memberikan segala sesuatu sumahada lalu memberikan apa hidayah petunjuk segala sesuatu diberi hidayah termasuk binatang hidayah yang ammah atau melihat namanya burung binatang mereka diberi oleh Allah apa yang menjadi kebaikan untuk mereka dibimbing yang menjadi kebaikan untuk mereka yang kedua ini disebut oleh Syekh wa hidayati bi riayatihi wa taufiqihi hidayah taufik hidayah taufik pembelaan Anda diberi hidayah taufik hidayah taufik murni milik Allah hidayah taufik murni milik Allah ya bukan milik Rasul bukan milik dai miliknya Allah wa hidayatihi wa bihidayatihi fid dunya wal akhirah termasuk hidayah yang Allah berikan di dunia dan akhirat seperti hidayatul ilm ilmu yang ketiga hidayah ilmu wal bayan al irsyad wal bayan petunjuk dan penjelasan Itulah ilmu. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Na'am, inna hadainahu sabila, imma syakiran wa imma kafura." Dalam Al-Qur'an. Surat Al-Insan yang ketiga, sesungguhnya kami telah berikan petunjuk kepada manusia, sabil, jalan. Apa jalannya? Sakiron au kafuro jalannya orang yang bersyukur jalannya orang yang kufur ada dua jalan depan antum memilih yang mana memilih jalan petunjuk orang yang bersyukur atau milih jalannya orang yang kufur mau memilih jalan petunjuk atau milih jalan kesesatan di depan antum ada itu wahadainahu najdain kami berikan kepadanya najdain dua jalan jalan yang lurus jalan yang sesat mau jadi ahlu sunnah atau milih jadi ahlul bid'ah ada di depan antum tinggal milih nah milih yang mana anda berani milih salah satu dari keduanya antum bersiap menanggung konsekuensinya kan begitu seorang yang punya prinsip siap menanggung konsekuensi yang ada pada prinsipnya iya barakallah lalu hidayah yang ketiga hidayah di akhirat karena disebut dengan syekh wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirah hidayah di akhirat apa hidayah di akhirat yakni hidayah untuk diarahkan oleh Allah masuk surga masuk apa? surga seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf 43 Allah berfirman Al-A'raf 43 Wa qalu alhamdulillah Wa qalu alhamdulillah 43 Wa naza'na ma fi sudurihim min hillin tajri min tahtihimul anhar dan kami cabut dari mereka yakni ketika mereka melewati sebuah kontoroh di situ akan melewati sebuah tempat semua yang ada di hati manusia dendam dendam di antara mereka Allah buang sebelum masuk jannah wa naza'na dan kami cabut ma fi sudurihim apa yang ada di dada-dada mereka sarun ahlul jannah ini min hillin dendam Iya. Tadri min tatihimul anhar dan Allah berikan untuk mereka sungai yang mengalir di bawahnya. Wa qalu alhamdulillah. Mereka sambil mengucapkan segala puji milik Allah allazi hadana yang telah memberikan apa? hidayah kepada kami bil haqq dengan benar wa nudu antil kumul jannah huristumuha bima kuntum ta'malun lalu dipanggil itulah surga yang telah kami wariskan dengan apa yang telah kalian lakukan insyaallah syahidnya di sini doa mereka saat masuk jannah mereka mendapatkan surga sambil mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami inilah hidayah di akhirat Baik. jadi kesimpulannya saya menyebutkan doa di sini Semoga Allah melindungi anda biriayatihi dengan penjagaannya dengan hidayah taufik, hidayah ilmu wal bayan, hidayah tu fid dunia fil akhirah termasuk hidayah di akhirat seorang diarahkan oleh Allah dibimbing masuk jannah. Kalau anda dapat empat hidayah ini, hidayah yang terakhir tadi atau hidayah itu taufik hidayatul ilm fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abada kalau anda sudah mendapatkan hidayah tadi hidayah taufik hidayatul ilm apalagi nanti di akhirat hidayah apa tadi masuk jannah anda bahagia kebahagiaan la syaqaan ba'daha abada. Kebahagiaan yang tidak ada kecelakaan setelahnya selama-lamanya. Setelah antum dapat hidayah manhaj ahlus sunnah, Anda bahagia selama-lamanya kalau sampai istiqomah mati di atasnya. Ya? Iya, syukur nikmat yang besar hidayah di atas manhaj salaf sehingga Abu Aliyah mengucapkan laqad Allah alayya ni'matain sungguh Allah memberi dua nikmat yang sangat besar fala adri ayyuhuma akbar dua nikmat itu mana yang lebih besar an hadanil islam saya diberi hidayah islam atau walam yaj'alni haruriyan saya tidak diikutkan bersama khawarij dalam riwayat yang lain walam yudkhilni syai'un minal hawa hawa tidak masuk ke hati saya hawa maksudnya apa mengikuti Islam tapi dengan jalan ahlul ahwa ahlul bid'ah nikmat yang besar itu menjadi sunni salafi Jangan mau ditukar ya ikhwan. Jangan mau diiming-imingi dengan prinsip-prinsip ikhwanul muslimin yang dakwahnya adalah kekuasaan politik atau diiming-imingi dengan dakwahnya Muhammad Surur Muazana atau yang sejenisnya atau dakwahnya tablighiyin dakwatul khuruj fid dalal syukur antum di atas nikmat hidayah tu taufik di atas jalannya rasul sahabat dulu Sa'ad bin Abi Waqqas orang yang sangat dicintai ibunya Anak muda ini sangat disayangi ibunya. Akhirnya tak kala dia memilih hidayah Islam, hidayah dakwahnya Rasul, ibunya pun marah. Luar biasa. Bersumpah, wallahi saya tidak akan makan mogok makan. Sampai kamu keluar dari agamanya Muhammad. Lihat Akhirnya ibunya pun tidak makan. Sehari, dua hari. Gimana kira-kira? Apakah anak akan berbakti kepada orang tua dengan menukar prinsipnya? Ya sudahlah, saya kembali ke agama nenek moyangnya. Tidak. Kalau seandainya ibu memiliki seratus nyawa satu persatu keluar, saya tidak akan berpindah ke agama nenek moyang lihat kokoh iya demikianlah kekokohan para salaf jadi tidak mempengaruhi birul walidain tetapi mereka tetap berpegang dengan nikmat hidayah mereka sudah kaya raya di kota Mekah sudah mapan ekonominya tempat rumahnya sudah siap menjadi orang yang bahagia di, di dunia tapi di hati mereka akhirat lebih baik hidayah lebih baik karena menghantarkan kebahagiaan akhirat iya Mus'ab bin Umar, anak muda yang tampan selalu berpenampilan bagus sampai wanita-wanita Mekah mengharapkan kalau saya bisa bersanding dengannya apa ini namanya idola apa pun <laughs> salah tapi dia memilih jalan hidayah taufik dia pilih hijrah ke Medina mendakwahkan Islam mengajarkan Quran menjadi anak yang fakir sampai saat gugurnya beliau di medan tempur tidak memiliki kain kafan fakir beliau iya sahabat disuruh tarik kafannya ke kaki ternyata kepalanya terlihat ya Rasulullah tarik ke atas tutup kepalanya taruh di kakinya rumput-rumput Masya Allah rela menukar kenikmatan dunia demi meraih kebahagiaan akhirat. Ini pendahulu kita. Ketampanan, pujian orang dengan kegantengannya hilang sudah. Yang penting saya diridhoi oleh Allah. Seharusnya kita juga demikian. Hidayah yang mahal kita jaga. kata itu yang membahagiakan Anda Bidunya akan bahagia di dunia yatawallaka bil hidayati taufik dengan diberikan perlindungan hidayah taufik tadi wasairi ala manhajis salim dan berjalan di atas manhaj yang selamat manhajnya para sahabat manhaj para salafun salih ini di dunia jadi kalau antum tidak memilih manhajnya para sahabat, Anda tidak dapat hidayah. Allah kisahkan tentang orang Yahud ahlul kitab. Allah katakan kepada mereka, "Fa in amanu bimislima amantum bihi faqad tadaitum." Kalau kalian wahai ahlul kitab beriman seperti berimannya kalian para sahabat sungguh kalian mendapatkan apa hidayah lihat kalau antum mengikuti keimanan yang ada pada sahabat faqadih tadaitum kalian dapat hidayah yang membahagiakan antum wa in tawallaitum namun jika kalian berpaling tidak mengikuti manhaj keimanan para sahabat para salaf fa innamahum fi syiqaq mereka itu dalam perpecahan maka ahlu sunnah dikatakan ahlus sunnah wal jamaah ahlul bid'ah disebut dengan ahlul bid'ah wal furqoh maka kita tunggu saja perpecahan yang muncul di tengah-tengah kelompok yang tidak berjalan di atas manhaj salah lihat saja hmm. Ustadz ini mengfatwakan wis noblos baik Ustadz, wah nggak boleh. Hmm, satu sendirian. Ya, Ustadz ini dengan fatwa nggak apa-apa. Ya ini oh jangan, masih satu klub. Bayangkan. Adapun ahlu sunnah berjalan dengan imamnya dan ulama kibarnya dengan bimbingan yang lurus dan mencari yang selamat Barakallahu fiik. Sebagaimana kasus yang menimpa beberapa waktu lalu. Nah, bagaimana dai-dai yang bergabung dengan Ihya Turas, Rojaiyin, eh? Dan ya, karena itu antum lihat kita bersyukur kepada Allah taala atas manhaj yang selamat dimasukkan ke dalam hati kita lalu kita buktikan dengan ucapan dan perbuatan kita dan semoga ini kebahagiaan yang akan terus sampai akhir hayat kita ini di dunia lalu di akhirat kebahagiaan di akhirat Wa fil akhirati yatawallaka bi an yudhilaka jannatan khalidan mukhalladan fiha perlindungan, penjagaan, hidayah di akhirat tadi ya kita sebutkan hidayah yang keempat Allah berikan kepada anda dengan dimasukkan ke dalam surganya kekal selamanya la khaufun tidak ada rasa takut wala maradun tidak ada sakit wala syaqa tidak ada kesengsaraan wala kibrun wala makarih wahadihil wilayatillah li'abdihil mu'min fid dunya wal akhirah. Inilah pembelaan Allah di dunia dan akhirat. Inilah kandungan doa yang pertama, semoga Allah taala menjadikan Anda selalu dilindungi oleh Allah taala di dunia dan akhirat dan bentuk perlindungan Allah ialah tadi anda mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, hidayah tulbayan wal irsyad, mendapatkan hidayah tu taufik dan akhirnya di akhirat mendapatkan hidayah masuk surga. Sehingga kata Nabi kulluha finnar semuanya terancam neraka illa wahidah kecuali satu. Mana halihil yaum wa ashabi Taib Ahlu Tauhid mereka bahagia karena akan mendapatkan surga. Iya. Doa yang kedua. Kandungan doa yang kedua barakallahu fikum wa ayyaj'alaka mubarakan ainama kunta. Dan semoga Allah memberkahi Anda dimanapun anda berada apa itu Aida ja'alakallah apa itu barokah barokah itu dari bahasa Arab subutus syai' tetapnya sesuatu dan banyaknya manfaat darinya subutus syai' tetapnya sesuatu dan tetapnya kebaikan padanya itu barokah seperti birkatul ma bak air menampung di situ air orang mengambil diisi lagi terus barokah namanya subutusi dan banyaknya manfaat kasratu naf'uh banyaknya manfaat darinya itu barokah Kata orang barang yang sedikit tapi mencukupi orang yang membutuhkan. Barokah. ya. Umurnya sedikit tapi banyak manfaatnya. Barokah namanya. Maka saya mendoakan satu kebaikan. Inda ja'alakallahu barokan aina ma kunta fahada huwa ghayatul maqalib kalau anda dijadikan orang yang diberkahi dimanapun berada ini puncak perkara yang dicari iya Nabi Isa Nabiullah Isa mengatakan waja'alani mubarokan ainama kuntu dan Allah jadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada Lalu Syekh Soleh Fauzan akan menyebutkan macam-macam barokah. Barokah yang pertama ayyaja'alakallahul barokata fi umrik. Yang pertama doa Syekh semoga Allah menjadikan barokah pada umurmu. Umur. Barokah pada umur umurnya itu diberikan barokah bayangkan antum mengerjakan sholat dalam hadis Ummu Habibah Rasul SAW bersabda Ummu Habibah bercerita sami'tu Rasulullah SAW yakul man sholat fil yawm sintai asyara rak'atan tatawuan ghairu faridah siapa yang sehari semalam sholat 12 rokaat tatawu apa tatawu tambahan tambahan bukan sholat yang difardukan 12 rokaat. Buniat lahu baitan fil jannah dibangunkan untuknya rumah di surga hadis muslim Masya Allah antum sehari sehari sholat 12 rakaat di surga dapat apa? dapat rumah Masya Allah sehari bisa langsung dibangunkan apa? rumah di mana Pak? di surga apa di dunia? di surga Antum kepenginnya di mana? Kalau bisa di dunia ya. nah, <laughs> di dunia ndak kekal, Pak. Di dunia itu rumah ndak kekal. Antum sudah bikin rumah 50 tahun baru rampung. Iya, begitu pensiun bikin rumah. Rumahnya bagus kayak istana. Baru tiga tahun mati bangun dan menikmatinya lebih lama bangunnya pak rugi antum capek letih pusing <laughs> ya tidak dapat nikmat kecuali tiga tahun menikmati kalau antum sehari semalam 12 rokat dibangunkan rumah di mana? Di surga, rumah yang kekal. Bukankah umur yang barokah bagi antum? Antum mau bikin rumah sehari cukup? Apa cukup bangun rumah sehari? Mana Pak Raya cukup? Ah? Sehari bikin rumah bisa? Gambar itu, <laughs> Tapi santun. Tapi Masya Allah Kita orang mukmin Wahid Umurnya barokah Dijaga 12 rokaat 4 rokaat sebelum duhur Berat apa ringan? Saatnya antum ngode. Mau sholat duhur nunggu komat. Hilang empat rakaat. Berat bagi anda. Iya tuh? Dua rakaat setelah duhur. Baru selesai assalamualaikum, assalamualaikum. HP-nya sudah bunyi. Pesanan sana sini akhirnya hilang, tidak bisa. Berat bagi antum sebelum subuh dua rakaat bangunnya pun nunggu komat hilang antum walaupun bisa dikodok setelah subuh sampai menjelang duhur pada maghrib, pada isya, dua rakaat, dua rakaat adalah amalan yang ringan tapi barokah. Itulah ilmur Al Imam Asy-Syafi'i orang yang umurnya pendek tapi peninggalan ilmunya kalau dihitung kertas kitab yang beliau tulis itu tidak sebanding dengan umurnya itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah umurnya benar-benar untuk ilmu iya yang kedua wa yaj'ala al barakata fi yang kedua barokah semoga Allah jadikan barokah pada rezekimu rezeki yang Allah berikan rezeki yang barokah itu akan syekh iya rezeki yang diberkahi oleh Allah rezeki yang menghantarkan kepada ketaatan Rezeki itu pemberian Allah yang menghantarkan kepada ketaatan. Itu barokah. Kalau rezeki yang diberikan menghantarkan kepada maksiat namanya istidroj. Namanya istidroj. Dan ini merupakan pemberian Allah kepada orang yang mereka ditutup dengan kejelekan orang kafir Numat bi'uhum qalilan Allah katakan numat bi'uhum qalila kami berikan kenikmatan-kenikmatan dunia kepada orang kafir sedikit sumanattarruhum ila ada nanti kami paksa masuk neraka dalam ayat yang lain, "Qul tamatta bi kufri qalila innaka min ashabin nar." Silahkan bersenang-senang di dunia sedikit saja ya. Qalila sedikit saja. Tapi tempat kamu neraka. Orang kafir diberi rezeki dunia luar biasa tapi tidak barokah. Antum diberi rezeki anak anak yang soleh bukankah Abu Tolha ketika ditinggal mati anaknya datang menemui Nabi dan Nabi pun mendoakan Barakallah fi lailatikuma Semoga Allah memberkahi malam-malammu tadi malam. Ya. Didoakan barokah malam itu hubungan mereka berdua didoakan barokah oleh nabinya apa yang terjadi lahirlah darinya Abdullah lahirlah darinya sepuluh anak kurang lebih yang semuanya adalah orang yang hafal Quran insyaallah dari anak-anak yang ada di Medina sehingga marilah anak yang soleh rezeki dan itu yang akan menjadikan barokah bagi antum Taib rezeki yang ada di tangan antum jadikan untuk ketaatan itu barokah sedikit tapi barokah orang kafir banyak tapi tidak barokah mereka 500 ribu ataupun sedikit yang antum infakkan di jalannya sunnah barokah bagi antum sedikit satu butir telur yang antum berikan hadiah kepada acara kesyirikan menghancurkan Islam man aana ala sah ala man aana ala bid'ah faqad aana ala hadmil Islam siapa yang membantu kebid'ahan sahibah bid'ah pelaku kebid'ahan Fakot a'ana ala hadamil Islam berarti membantu untuk menghancurkan Islam. Maka bersyukur antum ya alus sunnah harta antum untuk sunnah membela ya barokah. Kalau antum bantu untuk membela bid'ah maka membinasakan Islam wal billah agama antum. Insyaallah sampai di situ sampai pada macam-macam barokah pada rezeki, pada umur.